Kalau Cak mengatakan bahwa NU enak untuk watu, Muhammadiyah ora untuk watu. Memang Muhammadiyah bukan untuk watu, Cak Nun, tapi untuk nambani wong watu. <laughs> Saya nggak bisa bayangkan kalau Muhammadiyah ikut watu, sapa sih nambani? Itu kan itu persoalannya. Makanya kita bagi-bagi tugas. Wong NU mesti rata-rata watu, ngerokok sakarpe, gitu kan. <laughs> Modar modaro kan. <laughs> ketularan kayak beling ini. <laughs> Jadi ngerokok modar-modarola gitu kan. Silahkan. Muhammadiyah sudah siap dengan rumah sakitnya. itu ya. Tak tambah aneh gitu kan. Tak tambah aneh. Tambahane orang mari mati pakai Habib monggo talkin jenengan. <laughs> jadi <laughs> jadi kita sudah punya coupling tugas masing-masing lah ya. Kalau ingin cari orang muslim yang gawen namanya wong loro Muhammadiyah, zikir suwe NU, ya gitu kan. Tukang demo HTI, Hizbut Tahrir ya. Tukang ngebom Amrozi dan kawan-kawan, lengkap. Mau cari apa di kalamat Islam ada semua. Jadi kalau kumpul monggo Mas Imam Samudran jenengan bom, kula tak nambani Muhammadiyah kan. Tambani orang mati, mati Habib monggo jenengan talkin. Kalau yang talkin dia ya keliru karena memang bukan bidangnya itu. Jadi kami siap nambani orang yang do watu-watu itu maka ngerokok sakarpe, sakemenge. Karena kalau nggak ada yang ngerokok juga kasihan tenaga kerja kan. Jadi imbang lah sama-sama laku kan. Yang rokok itu untuk menambah tenaga kerja, tapi yang sakit untuk pekerjaan para dokter gitu. Kan? Eh, kedua-duanya harus jalan bareng, ada yang sakit dan harus ada dokter. Cuman saya nggak tahu bagaimana rumus doa dokter. Kalau berharap rezekinya banyak, sama aja berharap dengan supaya banyak orang sakit. Paling susah merumuskan doa dokter. Monggo Pak Habib sama yang dari ulama merumuskan doa dokter yang pas. Tidak usah khawatir Pak Tafsir. Rumah sakit Muhammadiyah didirikan jari untuk merokok Keliru pak, orang merokok itu paling sakit paru-paru yang nggak ngerokok. Itu malah rupa-rupa. Entah, entah, ya, Aja mulai sih, Pak, aja mulai sih. pokoknya tafsirmu mau tak tafsiri kabeh. Wong ora ngerokok malah rupa, rupa. Nek ngerokok paling paru-paru. Nggih. Berarti durung ngeruh fadilahi rokok. tak ceritani Pak, dadi engko mbok menawa sidange iso dirubah hukume. fadilahe apa? Akal. Ya nyah apa wong enak kok ya nyah. Dan nanti setelah kita tahu fadilahnya, terserah sing arep mbok terusno ya monggo kiwa tengen rapopo. Ya, ngene Sing arep mandek ya alhamdulillah, sing urung aja mulai, wis ngoten mawon. Gitu. Ada satu cerita. Ono wong niku terus berjalan, baru eh, berjalan tiga orang, punya hobi yang beda-beda. saya bu maaf, sing siji niki hobine main perempuan, yang satu hobinya minum minuman keras, sing siji hobine ngerokok. Sing siji aja mbok tiru karena dilarang Allah, kedua juga jangan ditiru karena dilarang Allah, yang ketiga kena ya kena ora. Ora haram ora. Tapi nggak apa-apa ini Muhammadiyah yang anu kok liberal. Lah ketika tiga orang ini berjalan moro-moro kesandung ada sebuah botol gludak. Begitu didelok lu kok ini botol kok antik umurnya sudah puluhan tahun digosok-gosok jeblok metu Jimmy. Jeblok metu napa? Lalu Jim itu bilang, hei manusia, saya sudah bertahan di dalam botol ini hampir lebih dari 10 tahun. Karena kamu gosok-gosok sekarang saya bisa keluar. Wis saiki aku harap matur nuwun karo sampean kabeh, kowe njaluk apa wis ini saya mampu akan saya penuhi." Wah, asik dah. <laughs> Iki ngene iki sing nah iki. Sing pertama ngacung. Kumpulkan wong wedok sak jagat. Gitu. Yo Cina, yo Arab, yo macam-macam kabeh leboke gua tutup saya bersama mereka 10 tahun. Oke, okay, jare jin, goleke gua lewo itu macam-macam leboke tutup 10 tahun. Yang seneng minuman keras juga ngoten, kumpulkan berbagai macam minuman keras, sokocong, yang arak, sing cem-ceman kadal. kumpulkan semuanya, masukkan dalam gua, tutup 10 tahun, tutup 10 tahun. Sing seneng rokok ya ngono. Kumpulkan rokok berbagai merek. Sing filter, sing cerutu, ya. sing nopol tingwe. Ngerti tingwe? ngelinteng. Biasanya sing rada kere-kere sing ra kuat gue. Apa nih mahasiswa-mahasiswa fraksi utusan daerah kos-kosan kena kok Wong aku ya tau ngono soalnya. Fraksi utusan daerah niku sing kos-kosan niku nek nulis surat biyen jaman biyen kula kos-kosan durung ana SMS, durung ana macem-macem. Niku lek nulis surat kali wong tua ngeten tok, Pak, putra waras ning sangu telas. <laughs> putra waras ning sangu telas napa bapak mboten melas teken. Eh, NB katok kali kelambi sampun amblas. <laughs> Ana apa ora sing ngono kira-kira? Ana apa ora? Wonge teko, wonge teko. Melu guyu. <laughs> rokok akhirnya dikelompok KKB di dilebokin dan jero gua tutup bersama rokok 10 tahun maksud berjalan tahun per tahun berjalan datang waktunya 10 tahun tekan janji ini kon buka sing doyan wedoan dibuka nang jero guwon niku wis mampir Kita coba tiru karena itu larangan Allah subhanahu apa yang dilarang Allah mesti dibalik itu ada kebaikan bagi kita semuanya. Gede gitu bagai? Gede gitu bagai? Semampir dengan Israel sing doyan minuman keras begitu dibuka ngene ya. moto mentolo weteng gedhi awak kering, kaya pental korek maka jangan ditiru karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala apa yang dilarang oleh Allah mesti membawa kebaikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Lah, sing doyan rokok itu begitu dibuka, masya Allah wajah bersinar. Wajah bersinar awak dempal gedi. Masya Allah malah jemi diantemi. Kurang ajar kamu ya. sepuluh tahun ngai rokok orang korek. Kurang ajar Wah. Jadi selama sepuluh tahun gak ngerokok belas mereka ora ana apa? Iku bagiane Pak Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pertemuan kita ini dijadikan berkah kemenangan bagi Anda. Kemenangan tidak atas orang lain, tapi kemenangan atas hidupnya sendiri, atas nafsunya sendiri. Dan kalau kemenangan itu dari Allah berarti ada tiga makna. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, diberi rizki yang istiqomah. Dan yang nomor tiga, diberi pertolongan kalau ada masalah-masalah. Kita membaca Al-Fatihah satu kali bersama-sama. Muga-muga urip muka besak keluarga. Loh, wis amin sini, kurung tak sebut. Ya burung tak sebut apa-apa berarti Allah sudah mendengar hati Anda meskipun Anda tidak mengucapkannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Amma ba'du. Monggo Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pelan-pelan nanti Pak Tafsir saya mohon untuk memperkenalkan semua yang Bapak-bapak yang dari Semarang, terus yang di sebelah kiri saya ini dari Jogja dan Solo. Kita tegaskan dulu Gambang Syafaat ini libur berapa bulan ya? Setahun. Setahun. Gambang Syafaat ini kita anunya napak tilas sedikit. Ini bagian dari pengajian Padang Bulan di Jombang yang kemudian berkembang di Jogja bernama Mojopat Safaat kalau di Semarang Gambang Safaat berarti Gambang Safaat kira-kira umure wis luwes 10 tahun ya 11 tahun kalau Mojopat Safaat di Jogja sudah sekitar 13 tahun kalau di Jombang sudah 16 tahun kalau di Surabaya Bang Bang Wetan 4 tahun kalau Kenduri Cinta agak lebih tua sedikit dari Kambang Syafaat. Sudah sekitar 12 sampai 13 tahun yang di Jakarta. Terus ada Baradah di situarjo ada Obor Ilahi di Malang, ada Paparandang Ate di Mandar Sulawesi Tengah, eh Sulawesi Barat sekarang. Terus ada tali Asih di Bandung dan lain sebagainya tapi nek dituruti sa Indonesia provinsi ini ngelui ngelui jumlah hari dalam sebulan jadi kalau saya harus setiap bulan ke sana kemari rabi kapan ini saya sudah lumayan berkorban terus ini mudah-mudahan diberkahi Allah terus ini bapak-bapak terutama yang mungkin belum terlalu lama mengayomi dan menjunjung teman-teman dari Gampang Syafaat lazimnya yang datang ini disebut jamaah ma'iyah tapi itu nggak disebut yang ndak apa-apa kata ma'iyah itu ndak ada juga ndak apa-apa itu hanya salah satu upaya tafsir terhadap Islam jadi kalau ma'iyah itu ono monggo rano monggo rapopo Singkudu ono Islam jadi tidak ada keanggotaannya, dia mungkin gerakan sosial, sifatnya lebih kualitatif, dia tidak menjadi ormas, jadi tidak akan merebut anggota siapa-siapa. Kue sing Muhammadiyah tetap Muhammadiyah oh, melu tafsir. Ya. Sing NU tetap NU melu Gus Dur. Sing Demokrat rapopo Demokrat rapopo. Manut eh, ceten biru omahmu sak lambemu. Jadi Ma'iyah tidak akan bersaing dengan siapapun dan tidak akan apa? Tidak akan menjadi ancaman bagi siapapun. Dia mungkin gerakan sosial karena ada dinamika berpikir dan ada pers interaksi silaturahmi satu sama lain sesama jamaah ma'iyah di berbagai tempat, tapi dia bukan gerakan politik praktis. Mungkin gerakan politik karena ada pemahaman ilmu dan progresivitas politik, tapi dia bukan gerakan politik yang berorientasi pada kekuasaan. Bahkan juga bukan gerakan torikot, meskipun ada tradisi torikot di dalamnya. Tapi kita tidak akan jadi kelompok torikot. Aku rasa kok dadek ke mursid, Pak Mursid wis ana dhewe. Ning Kendal ana Pak Mursid, ning Tegal ya Aku rasa dadi kiai, aku rasa dadi ustad, aku rasa kok dadekke apa-apa, angger kue gelem nrimo aku dadi sedulurmu, dadi kancamu. Ngoten nggih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah musiknya Kiai Kancing, saya akan berikan kepada tafsir untuk me, apa ya untuk mengayomi supaya kita semua sambung satu sama lain antara yang di panggung sama Anda semua. Sekarang saya ingin minggir sedikit pak bapak kalau bisa agak minggir sedikit supaya kita bisa ngelihat musik. Ini karya musik murni karena selama ini kita hanya memakai musik untuk kepentingan non musik, misalnya untuk selawatan. Apik juga, Cuman sekali-sekali kita perlu mendengarkan musik dalam arti musik tenanan gitu ya. Gitu ya. Karena musik ini juga lahir dari rasa syukur. Musik lahir dari kecintaan terhadap nada, terhadap notasi, terhadap solmisasi atau patmo dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, tepuk tangan untuk Ganjeng dengan karya Ajar, Ajur, Ajer oleh Mas Ari Blondong. Silakan. Thank you. tengah malam Iltamalilka Engkau menerima Apa yang semua manusia tidak menerimanya Ketika semua manusia sedang tertidur lelap Iltamanilta wal anamun gue pen anu ya pen pen pen nek mangan sambel ya ngerti lombok itu, ya ngerti ora ora menggabungan itu neng ilmu Lombok, eh ya ngerti ora mengelmu sambel sambele ilmu berambang ya ngerti jadi Anda tidak akan bisa memperindah solawat atau apapun di luar Al-Quran ya kalau Al-Quran kan cukup dengan suara kalau Anda tidak mengerti benar ilmunya nah kia kanjeng ini sinawa apa wae musik Afrika, musik Af Amerika, Amerika Latin, Afrika, so kabeh. Thailand, Filipin, terbangan jenis apa wae sinau kabeh. Pokoke uripe nganti tua minggu sinau rada Popo. opo apa Wis ora apa-apa, sing penting iso dadi muallim atau muta'allim. Bismillah. Nah saat sadurunge Pak Pak Tafsir saya nawar sedikit supaya sekarang dari musik kita agak memasuki suasana kebersamaan kita dengan Allah Rasulullah supaya hidup Anda juga oleh Allah dijamin tidak ada tsunami di Semarang. Ini ya. Kalau misalnya akan ada karena malaikat ngelihat Anda terus dia bilang sama Allah, "Bu ampun niko wonten anu ya, wonten bocah-bocah ndemenake." Kae nggih wiritan soan, sok selawatan mesak kinek di tsunami akhirnya dialihkan ke Jepang. Misalnya gitu. Oke, saiki aku njaluk hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir semua sudah hafal. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya mohon semuanya ikut berpartisipasi supaya dicukupkan oleh Allah. Bukan hanya dicukupkan, dihitung karo Gusti Allah. Sak kredit-kreditmu kurang pirang tahun kuwi dihitung karo Gusti Allah kuwi tiga rezeki. Nggih. Sekolah ya anakmu nganti sok-sok dihitung karo Gusti Allah, nyambut gaene dihitung. Karena Allah Maha Akuntan, Allah Maha Manager Insya Allah ya. Cok khawatir, angger kue pasrah tenan, karo nyambut gawe serius sungguh-sungguh, insya Allah Tuhan ikut menjadi direkturmu yang mengatur segala keperluan-keperluan hidupmu. Jaluk nadane sapiro hasbunallah. Mas Islam yang tahu diwurui sak jeretan, Kemudian kita akan bareng-bareng. Jajal karo di di Hasbunallah Ni'mal cukup itu nanti referennya dan selesai Mas Imam Mas Islamianto. Dimulai musiknya. Monggo sarang-sarang saliki melok Mas Islami karo Mas Imam. Ya Allah cukupkan hidupnya saudara-saudaraku semua. Hasbun berikan kepada Pak Tafsir untuk saya anggap sebagai tuan rumah kami di Semarang ini karena piye aku kan Yosko ya yojo karo Panjo Panjo iki meskipun acara ini sebenarnya kabeh tuan rumah yo ya tamu kabeh tamu yo ya tuan rumah tapi saya minta Pak Tafsir untuk memimpin kalau perlu dipimpin dua orang tokoh Muhammadiyah pada malam hari ini ini ya hanya di Ma'iyah orang NU rela dipimpin oleh Muhammadiyah ngerti nih kira-kira nggih. -kira Oh, ya Karena apa? Karena di sini yo yang diajuk adalah kebenaran bukan bukan Pak Tafsir Untuk tengah mriki Pak. Mas Cakmus, Pak Habib Habib Habib antum mana? Supaya agak bisa ke tengah. Fadal fadal. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Pak Tafsir Kiai Kanjeng siap Pak Tafsir dipun dawuhi napa mawon ajeng dangdutan siap. Ajeng tambur saren siap. Ajeng lagu barat siap. Sing boten siap niku caya-caya sing ra iso Soalnya aku tega karo Indonesia Indonesia sing hak ngerti ki Indonesia Raya udah Indonesia Jaya. Gitu ya. Monggo Pak Tafsir tepuk tangan semua teman-teman sekalian dengan cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang banyak disebut itu saya. Cak Nur berarti nggak bisa menyebut dua orang di sebelah saya. Karena memang makomatnya beda. Pak Atang ini adalah dari Majelis Ulama. Sehingga ulama Cak Nur nggak berani garap. Sebelah kiri lagi adalah Habib. Tambah-tambah nggak berani ngarap. Jadi yang satu ulama, yang satu habib. Walaupun kedua-duanya sama-sama orang alim, tapi beda level. Satu Jawa, satu Arab, gitu kan? <laughs> Itu. Ya. Lah. <laughs> Cuman kalau walaupun Arab ini Jawa tapi sama-sama NU Cak Nun. Kalau Cak mengatakan bahwa NU enak untuk watu, Muhammadiyah ora iso untuk watu. Memang Muhammadiyah bukan untuk watu Cak Nun, tapi untuk nambani wong watu. <laughs> Saya nggak bisa membayangkan kalau Muhammadiyah ikut watu, sapa sih nambani? Itu kan itu persalahannya. Makanya kita bagi-bagi tugas. Wong NU mesti ratakan watu, ngerokok sakarpe, gitu kan. Modar modaro kan. <laughs> ketularan kayak beling ini. <laughs> Jadi ngerokok modar lah, gitu kan. Silahkan. Muhammadiyah sudah siap dengan rumah sakitnya. Gitu kan. Tak tambah aneh gitu kan. Tak tambah aneh. Tambahane orang mari mati pakai Habib monggo talkin jenengan. jadi <laughs> jadi kita sudah punya kapling tugas masing-masing lah ya. Kalau ingin cari orang muslim yang kawen namanya wong loro Muhammadiyah, pikir suwe NU, ya gitu kan. Tukang demo HTI, disebut Tahrir ya. Tukang ngebom Amrozi dan kawan-kawan, lengkap. Mau cari apa di mati Islam ada semua. Jadi kalau kumpul, monggo Mas Imam Samudran jenengan bom, kulo tak nambani Muhammadiyah kan. Tambani orang mati, mati Habib monggo jenengan talkin. Kalau yang talkin ya keliru karena memang bukan bidangnya itu. Jadi kami siap nambani orang yang do watuk-watuk itu maka ngerokok sak karpe, sak kemenge. Karena kalau nggak ada yang ngerokok juga kasihan tenaga kerja kan. Jadi imbang lah sama-sama laku kan. Yang rokok itu untuk menambah tenaga kerja, tapi yang sakit untuk pekerjaan para dokter gitu kan? Eh, kedua-duanya harus jalan bareng, ada yang sakit dan harus ada dokter. Cuman saya nggak tahu bagaimana rumus doa dokter. Kalau berharap rezekinya banyak, sama aja berharap dengan supaya banyak orang sakit. Paling susah merumuskan doa dokter. Monggo Pak Habib sama yang dari ulama merumuskan doa dokter yang pas. <laughs> sama dengan doanya tukang bengkel. Apakah berharap supaya orang kebanan Sebab kalau nggak ada orang kebanan nggak punya rezeki dia. Makanya bersyukurlah kalau ada orang kebanan karena rezekinya untuk tukang tambal ban. <laughs> Itu biar kehidupan menjadi equilibrium. Maka memang harus ada gambling kayak Cak Nun sehingga ada, susah rumusannya. Kita bayorano ya <laughs> gitu kan. E, rujukan untuk liberal ya bubar kabeh. Jadi nggak ada teori yang pas untuk diterapkan pada Cak Nun karena memang dia makomnya sudah wali sehingga teorinya sendiri. Sehingga Pak Cak Nun ini wali ke-11 sekarang. <laughs> jadi, jadi kalau kalau ziarah itu kemarin kan ziarah Wali Songo. Sekarang sudah 10 ditambah Gus Dur, gitu kan? Wali ke-10. Ya, sekarang tambah Cak Nun, wali ke-11. Sehingga susah rumusannya. Jadi wali beling ya. Gitu ini Para hadirin yang saya hormati, jadi di samping saya ada dua ulama besar, satu adalah Pak Tang dari Majelis Ulama Jawa Tengah dan Habib Umar Mutohar. Saya masih ingat pernah pengajian ukhuwah dengan beliau yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Saya masih ingat beliau ditanya tentang sholat tarwe. Pak Habib ditanya, Pak Habib kalau taraweh berapa? Saya 20. Karena kalau yang benar ternyata 8, saya punya susu 12 rakaat sama masih ingat. <laughs> Jadi kalau yang benar 8 dia punya susu 12 rakaat. Lah dia sambil nepuk-nepuk punggung saya, nyindir saya kan. Karena dia tahu saya kalau terawih 8. Kalau yang ternyata yang benar 8, yang benar 20 saya nombok 12 rakaat. <laughs> Tapi saya sampaikan bolehlah bahwa saya harus nombok. Tapi kan harus ingat, saya Muhammadiyah sudah banyak ngurmati cah yatim dan wong loro. Itu lebih dari 12 rokaat kan. <laughs> Jadi impas lah. Sehingga kalau kita urusannya sorga mungkin imbang itu. Atau sama-sama tidak masuk sorga. <laughs> Tapi bagi saya itu nggak penting lah masuk sorga atau tidak. Bagi saya penting lah tidak masuk neraka. Selesai lah ya. Bahkan itu pun masih terlalu tinggi lah. Saya kira kita perlu nyontoh pada saat ora usah mikir swarga rokok, Sing penting dapat ridho Allah gitu kan. Melbun rokok rapopo asal itu ridho Gusti Allah gitu kan. Insyaallah ora panas. <laughs> gitu kan. Nabi Ibrahim itu itu dibakar di api tapi karena dapat ridho Allah ya tidak panas maka nanti tidak apa-apa kita masuk neraka tapi dapat ridho Allah malah enak ngerokok ngerokok orang gak rasa gak korek itu kan tapi itulah bahwa kalau Pak Mustafa Hasim membentuk Nahdlatul Muhammadiyah itu adalah Sebenarnya karena Nahdlatul Muhammadiyah adalah orang NU yang ke Muhammadiyah Muhammadiyahan gitu. Itu Nahdlatul Muhammadiyah. Tapi kalau orang Muhammadiyah yang ke NU-NUan namanya Munu, itu kan Muhammadiyah yang ke nu 1 Ada empat model orang Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah Puritan, wis ngopo apa bid'ah, Puritan itu. Ada seperti itu. Ada Muhammadiyah yang toleran, wis kono tahlil kono karepmu ora masalah. Nah, itu kan itu yang toleran. Tapi ada orang Muhammadiyah yang ke NO-NO-an, jadi kita tidak ada. Orang Muhammadiyah tapi juga ikut tahlil, tidak hanya toleran, ikut, bahkan iso mimpin. Jadi ilan Nabi Mustafa, syaulah laumul fatihah, itu kan, itu bisa. Walaupun sering diperingatkan oleh pimpinannya, jangan keliru ketika sampai posisi atau poin ilah Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi keliru ilah Syekh Kiai Ahmad Dahlan lahu Al-Fatihah. gitu kan. Gitu. Itu aja yang dipesankan gitu kan. Jangan <laughs> jangan ke sana gitu. Nanti konangan no, bubar jam makan. <laughs> itu jamah bubar. Yang penting itu jangan dimasukkan gitu. Jadi itu Muhammad yang ketiga. Jadi apa namanya Muhammad yang ke non 1 Tapi ada Muhammad yang keempat. Muhammadiyah Abangan Marmut itu kan. Marhen Muhammadiyah. Gitu. <laughs> jadi marmut itu marhen Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah abangan. Uh, orang ini uh, sholat bolong-bolong, togel juga jalan, tapi ngakunya Muhammadiyah. Gitu. Bahkan kalau ditanya Muhammadiyah nggak tahu, tapi kalau ada Muhammad disakiti dia ngamuk pertama. Kenapa? Lahir di lingkungan Muhammadiyah. Sehingga begitu lahir yang dilihat pertama simbol Muhammadiyah. Begitu ditanya agamanya apa? Muhammadiyah. Lupa kalau agamanya Islam. <laughs> persis orang Demak ketika ditanya apa agamanya NU Ahlussunnah wal Jamaah gitu. <laughs> Sama, kasus itu sama. Jadi orang Muhammadiyah Habangan adalah lahir yang memang di kultur lingkungannya Muhammadiyah sehingga lupa. Selamat datang Mas Roni. <laughs> Rohaniawan dari Gereja Pringgading. Yeah. Seandainya saya jadi malaikat, saya nggak tega masukkan dia ke neraka, gitu. karena <laughs> seandainya saya jadi malaikat, karena orang sengganteng ini, sebaik ini kok masuk neraka, itu kan? Saya nggak tega. Seandainya malaikat itu saya, tapi karena malaikat bukan saya, nggak ngerti saya. <laughs> tapi <laughs> lah ini nanti bagiannya Cak Nun, apakah masuk neraka sorga itu harus pakai Islam atau pakai yang lain asal baik itu nanti Cak Nun yang jawab. <laughs> Tapi sekali lagi kalau seandainya saya jadi neraka, saya nggak tega. Kalau saya penjaga neraka, saya jadi malaikat. Tapi karena saya bukan malaikat, maka nggak urusan dengan urusan itu. <laughs> minimal dia akan jadi minimal dia akan masuk surga tanpa hisab atau sebaliknya karena apa? Namanya bukan bahasa Arab. Malaikat nggak ngerti artinya. Begitu masuk mau aja lah nggak paham saya kan. Jadi paling susah malah Habib karena pakar dengan Arab, malaikat apal banget dengan bahasa Arab. Sehingga pertanyaan paling banyak Habib Umar Mutawara itu kan jenengan wong Arab sedang sedambe Nabi kok celutak. Lah itu kan itu paling berat pertanyaannya. Jadi kalau kayak Cak Nun celutak wajar wong Jawa adoh sok Arab itu. Lah wong Arab kok celutak misalnya tapi Habib Umar Martoar nggak celutak kok beliau sangat alim dan sangat soleh sehingga makanya Sa'nun nggak berani garap gitu kan yang digarapi saya toh dari pagi <laughs> dari tadi karena saya paling jelata di antara deretan inilah gitu. terima kasih Sa'nun itu dulu aja Sa'nun untuk pengantar Ji, Pak Tafsir, tepuk tangan semua. Jadi kita di sini menikmati syu'uban wa Lita Arofu dalam arti yang sebenarnya tanpa teriak-teriak dan tanpa membuat lembaga. Tidak usah diresmi-resmikan, tidak usah diparap-parapi, rasa dikelamben-kelambeni, Anda lihat sendiri, Anda rasakan sendiri betapa di sini ini, apa namanya, yang mereka maksud pluralisme itu berlangsung dengan sangat baik. Itu. Kiaja Ahmad Thailand sendiri sejak berdirinya Muhammadiyah bekerja sama dengan Pastor Van Lid Tebuireng tempat berdirinya NO itu hanya beberapa kilometer dari gereja tertua se-Indonesia. Dan sampai hari ini belum pernah ada bentrok apapun di Jombang. Perkara pendeta Roni masuk surga atau neraka, saya kira tidak ada manusia, juga tidak ada nabi maupun malaikat yang punya hak untuk menentukan dia masuk neraka atau surga. Jadi, nek perasaku, mbok wis kui, kui dudu bagianmu sing dadi dewan juri ki ming Allah Subhanahu wa taala. Kuwi rasa ngaran-ngarani kalah apa menang kuwi nek bal-balan gampang. Nek nek mlebu swarga apa neraka kuwi betul-betul hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya mohon Bapak Ketua MUI ikut memberi penjelasan bahwa yang berhak mengharamkan, menghalalkan, membolehkan, menyuruh itu hanya Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang pernah berjasa menciptakan semua ini. Nabi tidak ikut menciptakan, Rasul tidak ikut menciptakan, maka dia sebenarnya juga tidak punya hak. Kalau Rasulullah mengatakan ini haram, itu dia sekedar menyampaikan aturan dari Allah, bukan Muhammad yang mengatur. Nek coro ekonomi sing duwe saham mayoritas ki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing ke perusahaan Rono Poren ini Gusti Allah tok. Nabi kini direktur kudu manut karo pemilik perusahaan. Gitu. Jadi Mas Roni tenang aja. Tenang aja. Itu oke teman sekalian oke. Sebelum saya berikan kembali kepada beliau, saya akan berikan kepada uh, Bapak dari Majelis Ulama Jawa Tengah, Pak ya. Jawa Tengah. Nanti kita selingi satu nomor dulu yang agak asik-asik, yang tidak terlalu khusyuk, tapi ojo nyelotok banget-banget gitu ya. Menungso biasa wae. Tapi sebelumnya tadi kan Pak Tafsir mengatakan ke, tentang Mas Roni, tentang Pendeta Roni. Us melbu rokok rokok apa po angger doy Allah kan ya. jadi kaya Nabi Ibrahim diobong berkat diri doy Allah terus kuni dan wasalaman ala Ibrahim terus jadi adem. Nah, iki nek gue gelem ngeling ini ada terminologi juga ono ono yang menungsa sing doy Allah. Ono kelakuannya menungso menungso sing diidini Allah. Jadi misalnya aku harap dagang iki es Gusti Allah ngidini lah, apa-apa, masalah. urung karuan untuk ridho. Ya. Diidini urung karuan untuk ganjaran. Pokoknya itu sifatnya mubah, tidak sampai tidak sampai sunat atau wajib. Ono meneh sing dibiarkan oleh Allah. Kamu melakukan apa aja, dibiarkan oleh Allah. Tarkun, Allah yatrukukum, Allah meninggalkan kamu. Atau yastadrij, Allah bombong kowe. Ben wae kae dadi presiden, ben wae. Jiro lupat. Itu kan jari Gusti Allah kira-kira ngono kuwi. Jiro lupat presiden nomor satu itu namanya Bung Karno, nomor dua namanya Pak Harto, terus Habibie cuman meneruskan. Dia bukan presiden yang dipilih atau yang berusaha sendiri. Cuma penggantinya nek jari wong Madura. Orang Madura itu kalau ditanya gubernur Jawa Timur siapa? Oh Pak Muhammad Nur, Pak. Loh sekarang ada anu loh, ada Basofi, ada Sunandar. Sekarang Karwo itu cuma penggantinya, Pak. Kalau gubernurnya tetap Pak Muhammad Nur. Gitu. Terus presiden ketiga Abdurrahman Wahid Gus Dur. Presiden keempat Susilo Bambang Yudhoyono karena Mbak Mega kan hanya gantiin Gus Dur, jadi dia bukan presiden. Jadi nek hitungannya jiro lupat, iki nggo sing kedaden, nek miturut iki lho ya. Miturut legi paing pon lagi keliwan lho ya. Iki iki ora bener ora salah iki. Iki perkara bid'ah ora ngenteni iki kok. Ning pokoke kita mempelajari pola-pola. Kan ada tujuh hari, ada bulan berdasarkan komar, ada bulan berdasarkan syams, ada masehi, itu semua kan ijtihad. Ojo di bid'ah sise. Ono sing Ahad, Isnin Sulata, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Wasabat. Ono sing apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ono menasing legi paing pon wage kliwon, gitu. Itu semua kan orang menghitung putaran alam semesta ini. Terus menemukan pola-pola. Makanya kan angka tidak siji, satuannya kan gak sepuluh kan gitu kan, seratus, Dia tidak delapan terus bali siji ora, neng sepuluh bali siji, bali solas, kan gitu. Itu semua hasil ijtihad. benderorane Allah yang akan me, me, apa namanya? menilai. Nah tak ini jiro lupat Saiki saiki kue terserah. Nek Jawa ki hitungane lupa jiro lupa. Nek jiro lu berarti presiden sing keempat iki saiki iki iki engko ngalami kaya presiden Ji. Nek jiro lu berarti Ji meneh to. Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, SBY si ji meneh. Ini nek jiro lupa berarti sekarang presiden keempat. Presiden pertama jatuh karena kudeta. Presiden kedua jatuh karena reformasi. Presiden ketiga jatuh karena sidang istimewa. Nah, nek jirolu berarti presiden satu yang kedua akan jatuh karena kudeta. Nek nek ndelok gejalane kok ora mungkin ana kudeta ning Indonesia. Berarti kata sing luwih cedak ya jiro lupat. Jadi presiden yang keempat ini akan mengalami kejatuhan tapi tidak karena kudeta, tidak karena reformasi, tidak karena sidang istimewa. Njur tibane piye? Ayo ya tiba-tiba karepe dhewe. Apa piye? Ya iso stroke, iso pesawatnya tiba, iso gupuh dhewe yaitu gupuh karepe dhewe, bingung dhewe yaitu menderita, ngomong ora cocok. Pokoke mbuh cagak kegedean empia sapi turutelah gitu. Saya ndak ada masalah kok presiden Indonesia siapa aja karena rakyat saya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak tergantung pemerintah dan negara. Ya toh? Ono negara monggo, ono negara ra masalah. Sebab kue tetap sergap nyambut gawe, tetap seger uripmu, silaturahmi apik, betul enggak? Dan itu tidak terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia semua penduduknya tergantung kepada pemerintah dan negaranya. Di Indonesia ora. Malah diganggu bentinoi tetap urip. Ya ra? Ya ra? Wong Indonesia. Mulane Amerika, Israel, Inggris semua dengan mudah mempermainkan pemerintah Indonesia, tapi mereka tidak akan pernah berani nyerbu Indonesia. Kenapa? Karena mereka takut sama rakyat Indonesia. Wani-wani pemenang Malaysia, cah cilik kuwi. Wani-wani nyerbu Indonesia, TNI rasah metu saka barak meneng wae, polisi meneng wae, tak celukke kuwi penganggoro banget. Rasa golek tentara itu oke banget iki sing gelem perang. Lumayan ra itu entuk penggawean dijak perang gitu. Seneng. Wes seneng banget tur kendel ya toh, kendel ora ana sing dibelani ya toh Pak. pokoknya lumayan iki mati syahid iki kan malah seneng. Oke, terakhir, terakhir supaya tidak berkepanjangan. Jadi soal jiru lupat wis terus no Tak baleni mau kue saiki karo Gusti Allah milih ditinggal apa dibombong apa diizinke ngopo-ngopo arep dadi gubernur diizinke dadi apa nomor papat diperintah gue milih ndi milih urip ditinggal Gusti Allah po dibombong Gusti Allah po diizinke Gusti Allah po diperintah Gusti Allah Kalau sudah diperintah, kan ngerti toh bedanya diizinkan kalau diperintah. Misalnya Pak Tafsir bilang sama Cak, tolong saya titip atau saya perintah Cak Nun untuk membawa buku-buku kemuhammadian dari Semarang ke Surabaya. Nek dia eming jaluk tulung, gue lah orangku kudu nyangoni. Ya lah. Neng nek dia merentah aku disangoni ora? Disangoni. Nek aku ono apa-apa ning dalan dibelani ora? Dibelani. Manganku, turuku dicukupi. Itu kalau diperintah. Saiki aku takon, uripmu iki bendina kaya ngono kuwi, kuwi kok patrapke ning nggon idine Gusti Allah apa perintahe Gusti Allah? Perintah wae wis. Nek kowe diperintah Gusti Allah, berarti segala sesuatunya akan dicukupi oleh Allah. Mayyatakillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wis mulai sesuk isuk kowe nang kantor kowe nang nggon tempat kerja batin ya Allah ini aku menjalankan perintahmu ngono ya jur or nek ora apa Mboten kula sak karep-karep kula dhewe kula demokrasi kok. Wong maju sak karep-karep kula dhewe rasa diperintah Gusti Allah. Ya ning kok nek mudar-mudar dhewe. Nek dirampok wong mudar dhewe. Kan gitu kan. Nah saya milih diperintah. Dadi nek ana apa-apa aku njaluk tulung karo sing merintah. Ini forum ini apakah itu saya berkehendak untuk ada forum ini? Apakah ada yang berkehendak? Orang ono kok. Kue tekor ini sing sing ono ono apa-apa. kue tekor ini mau ngapa kue? Siapa sing merintah kowe? Pak Bibit. Ora to? Depak. Ora to? Majelis ulama, ora tau kue tekor ini siapa sing merintah? Gusti Allah. Nek yang mergo kupingnya kupinge ora krungu Ngerti-ngerti kue melaku rene ngono ta ya? Ngono. Mulane kupinge sing dilatih aja ming kuping jasad tapi kuping roh kuping ati, kuping nurani dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Saya nanti akan berikan setelah ini kepada beliau dari Majelis Ulama tapi sak durunge Ya musik sih aku aku kepingin menghormati Semarang. Aku iki biyen zaman nom-nom aku sering rene, Pak. Jadi ning kene iki biyen Pak Muhammad Zain, ana Nasidaria, ana sapa jenenge sapa jenenge rek jenenge rek Nasi daria zaman semono jenenge Mutoharo. Terus onok meneh. Apa? Ya zaman biyen, zaman biyen nom-nom aku biyen. Saiki ya wis padha-padha lembah-mbah karo babe. Aku ya wis mbah, kono ya wis mbah. Nah, terus Anda seluruh Indonesia mendengarkan lagunya Nasi Daria itu sebagai lagunya Gigi. Ya tak Lagunya Gigi. Apa ini Gigi yang dari Semarang? Perdamaian. Perdamaian. Perdamaian. Wis apik lah ora apa Neng aku seneng asli asline. Aku seneng sing biasa-biasa wae. Nek Melayu ya Melayu, dangdut ya dangdut rasa di perdamaian, perdamaian rasa ngono-ngono lah. Engko malah beset kabeh ilate kae. Nek R ya R gak usah R. Muhammad tafsir. Muhammad dia orang, Rasa ngono lah pokoknya desa yang desa wis apa ini ya. Bareng-bareng nyanyi perdamaian ya. Mudah-mudahan Allah mendamaikan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yo, sing gampang-gampang. Yo. perdamaian perdamaian perdamaian perdamaian perdamaian nanti habis ini kita tanya jawab ya teman-teman sekalian. Jadi tanya jawab sama beliau sama Habib. Habis ini kita kasih Habib terus tanya jawab sama Pak Tafsir juga aku sing doran di penggawean, isi neng kene sing di penggawean balik kabeh. baru gila lagi karo aku karo Kiai Kanjeng, ini ya. neng kita orang di penggawean kabeh, sebelum meneng Nyun sewu saya berikan segala kerendahan hati, tafadol, diwuruwuri berkah, diwuruwuri ngelmu ilmu nyun sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Nun, terima kasih. Pak Tafsir juga. Tapi saya luruskan sedikit mungkin. Kehadiran saya malam ini lebih dalam kapasitas selaku salah satu pengurus dari Yayasan Pusat Kajian Pengembangan Islam yang mengelola Masjid Baitur Rahman ini. Ya. Kebetulan saya menduduki di ketua satu, eh, tugas pokoknya ya membidangi ketakmiran. Jadi kebetulan kegiatan salah satu unit kegiatan yang menjadi tanggung jawab binaan kami adalah diantaranya ikamaba ini. Ya. Uh, walaupun betul saya ada di majelis ulama. Ya, ya saya kira tertarik dan menarik dan segar apa yang diungkapkan oleh Cak Nun maupun juga oleh Cak Tafsir. <laughs> Bukan Cak Kangkung. <laughs> ya tadi ada beberapa yang diminta klarifikasinya tentang siapa yang punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Jelas nasnya di Al-Quran adalah Allah. Ya. Jadi Rasulullah sendiri berani mengharamkan karena atas petunjuk dari Allah. Demikian juga saya tertarik sama pandangan Canun bahwa saya kira betul bahwa dalam bertindak yang lebih proporsional bertindaklah karena atas perintah Allah. Iya. Nah, persoalannya bagaimana agar kita bisa demikian? Pahami, hayati, dan terima dengan ridho apapun yang menjadi ajaran-ajaran Allah di mana kita bisa bertemu dengan apa yang diperintah, apa yang dilarang Allah. Ya tadi Cak Nun di Al-Quran. Makanya saya kira sudah saatnya kita membuat satu gerakan, mempelopori gerakan untuk memulai dari diri kita, membawa keluarga kita, membawa umat manusia untuk mau dan mampu membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saya kira itu Cak Nun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dan Cak Nunnya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, yuk kita dengarkan, yuk nadani sak neng ning dunyo piro suwene. Yuk yuk istimewa. ning donya yo disau sik ning donya piro suwene jur bali ning panggonane ning akhirat yo sejatine mung amal becik sayune oh cho muôn chát buồn rùi gió tè cô lẽ day Do sembahnya salah niat Ning donya harap ngopo rumang kecapikan merana biayaan mrene nguber kuwasa lan bondo ora ana enteki kabeh do ketlatuh mesake anak lan putu pernah punya dalang yang dan juga komponis karawitan yang luar biasa yaitu dalang Kinarto Sabdo. Meskipun aslinya Klaten tapi beliau dikenal sebagai tokoh Semarang, almarhum. Dan kita harus hormati mereka semua. Karena Kinarto Sabdo juga dengan jenis ijtihadnya sendiri, jenis perjuangannya sendiri. Nah sekarang kita dengarkan dulu Habib, saya mohon dengan sangat tadi saya menyebut-nyebut nama beliau sebagai poin perjuangan terpenting bahasa Indonesia itu terkait bangsa Indonesia itu terkandung oleh nama beliau. Karena sekarang ini kan najis mugolado kayak kayak Pak Ustaz. Politiknya najis, kabudayaannya najis itu nah kata mutohar itu mestinya kita populerkan. Kan gitu. Kita semua ingin menjadi mutohirin wa mutoharun kan gitu kita ingin dicerahkan oleh Allah dan kita ingin saling mencerahkan satu sama lain.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 hormati Bapak Ateng Hozani Miftah jadi ateng itu kalau dulu kecil, kalau sekarang ateng itu tinggi. Ateng pun juga mengalami perkembangan. Dari kecil menjadi apa? Tinggi. Itu kebetulan asmane Pak apa? Ateng. Juga Pak saudara kita Pak siapa ini? Roni. Sing jarene Pak Tafsir wau upomo di malaikat Ning aku kurang pati yakin. Malah kotok cuilik ngono niku. Apa meneh nek dadi Israil, wah selana wae wedi. Dikibal karo sing lemu iki Mas tak tidak tega untuk memasukkan dia di neraka upomo. Pak Tafsir yang saya hormati Ujo Pak Mustafa dan juga saudara saya terkasih Mas saya panggil Gus apa Gus Gano Gus Buster barang itu. <laughs> Gus mudah-mudahan sampean Gus yang tenanan ora Gus Pastor kuwi mau. Gitu. Gus Ainun ini Ainun dalam bahasa Arab artinya mata. Jadi nek mata-mata yo ya Ainun Ainun. Gitu. Ainun Najib yang saya cintai dan keluarga besar Kiai Kanjeng juga sahabat-sahabat yang tergabung di dalam Ikamaba yang saya cintai dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita sakit bersama-sama mendengarkan alunan musik yang menyentuh hati kita juga dengan syair-syair yang membuat kita tersadar dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Karena ruh setiap majelis itu lek gak ono ilingi marang Allah Subhanahu wa taala kopong melompong orang nopoponi La ya mutu wa la yahya. Wis ora mutu ngentekno biaya. Nggih. Ya nah itu. Dimanapun majelis yang temeriku kita bisa ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis niku menjadi majelis yang penuh barokah. Bukti Muhammadiyah percaya barokah. Barokah. Ki ya, anae sapa? Kok luwes, Gus? Kok luwes sampean mangko-mangko? Mangko bumi. Tekan apa mau? Ya nah gitu. Majelis yang temeriku kita menjadi bisa ingat akan Allah Subhanahu wa taala niku majelis menjadi majelis yang penuh napa? barokah. Kita diingatkan akan sistem hukum kita yang perlu perbaikan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Sing mau disebut ki ana model-model wong kaya ngono taat hukum mergo ndelok polisi nek ana polisi melanggar hukum. Ana meneh kejadian. Nggih, tak ceritani sistem hukum kita. Ana wong wedok yakna. Wong wedok napa? Pergaulan bebas tidak mengenal aturan, ora kenal aturan Gusti Allah, akhirnya dia hamil. Lahir anak, nalika lahir bingung siapa yang akan ditetapkan sebagai bapaknya. Akhirnya gugat teng pengadilan sing digugat niku 30 laki-laki. Ono solikin. Ono selamat. Mbok ana aino najib ora lah. ngerti. Ya? Rego keteke ngene tapi hubungane Digugat telung puluh niku wau minta kepada pengadilan salah satu dari tiga puluh itu ditetapkan sebagai bapaknya. Tergugat siji, kamu cari hakimnya, Oh enggak pak, saya cuma nganter tergugat dua, oh, ora kabeh ora ana sing ngaku. Sistem hukum kita kesulitan untuk membuktikan. Akhirnya ana sing usul pun ngeten mawon Pak Hakim. Daripada ngono iki pembuktiannya sulit tur yo ya bakal ana sing ngaku. Wis ngeten mawon. Siapa yang mirip rupane bayi niku dialah bapaknya ngoten mawon oh ngono ya yo ya wis sepakat siapa mirip Bayi itu dialah bapaknya. Tok, tok, tok. Bawa masuk ke ruang sidang. Bawa masuk, dibuka mirip hakimi. <laughs> Jadi kita ini nganggu seragam tapi yo melu urun. <laughs> Cak nono raja janane. <laughs> Nah, boyanya. Nah, boyanya. Tapi bagaimanapun bagusnya sistem hukum nek gak diikuti oleh masyarakat sing ancen nah. Gitu bang ya? Al-Quran tidak mengatur hal yang detail-detail tentang hukum. Tapi wong masyarakat yang nurut datang Al-Quran gambarannya adalah masyarakat sing apa? Nah, mila insya Allah hukum ini ndak usah berjalan menungsane wis apik kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Seandainya hukum niku mboten kuakian pasal ning menungsane nah Allah sudah bisa berjalan dengan kenal. Ning hukume puasanya akhir ra karuan no pasal bulu pasal johar. apa kira ana pasal apa? Karang ayu asal kliwon dan sebagainya. Ning nek menungsane ya nah, ya tetap saja bisa mencari lubang-lubang. Bila yang terpenting adalah membangun manusia. Bangun apa? Manusia. Mergo sing duwe potensi nah lan ya nah niku napa? Manusia. Nah, Kemungga medun, mungga medun. Bapak. <laughs> Tapi ngeten niki anak yang baik. Nggih, muga-muga aja dadi saleh kabeh. Amin Allahumma. Dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang ujian muga-muga oleh hasil kelulusan yang baik. Lan wong tuane sakit gadah rezeki untuk bisa meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Amin Allahumma. Loh kenapa kok didongakkan terus rezeki mergo sekolah larang? Nggih. Jadi moga moga didongake wong tuane ndek biaya untuk nyekolahke melih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, ngerokok ngerokok silahkan duit-duit tetap anak sekolah. Orang usah khawatir Pak Tafsir. Rumah sakit Muhammadiyah didirikan jadi untuk perokok. Keliru Pak. Orang merokok itu paling sakit paru-paru yang nggak ngerokok. Itu malah rupa-rupa. Entek entek pokoknya Aja mulai sih Pak, aja mulai sih pokoknya tafsirmu mau tak tafsiri kabeh kowe. Wong ora ngerokok malah rupa, rupa. Nek ngerokok paling paru-paru. Nggih. Berarti durung ngeruh fadilai rokok tak ceritani Pak, dadi engko mbok menawa sidange iso dirubah hukumnya. Fadilahe napa? Ya nyah apa wong enak kok ya nyah. Dan nanti setelah kita tahu fadilahnya, terserah sing arep mbok terusno ya monggo kiwa tengen rapopo. Ya, ngene Sing arep mandek ya alhamdulillah, sing urung aja mulai, wis ngoten mawon. Ada satu cerita. ono wong niku terus berjalan, baru berjalan tiga orang, punya hobi yang beda-beda. Nun sewu maaf, Sing siji niki hobine main perempuan, yang satu hobinya minum minuman keras, sing siji hobine ngerokok. Sing siji aja mbok tiru karena dilarang Allah, kedua juga jangan ditiru karena dilarang Allah, yang ketiga kena ya kena ora. Ora haram ora. Tapi nggak apa-apa, ini Muhammadiyah yang anu kok liberal. Lah ketika tiga orang ini berjalan, moro-moro kesandung ada sebuah botol, keludak. Begitu didelok lu kok ini botol kok antik, umurnya sudah puluhan tahun digosok-gosok, jeblok metu jeme. Jeblok metu apa Lalu Jim itu bilang, "Hai hey manusia, saya sudah bertahan di dalam botol ini hampir lebih dari 10 tahun. Karena kamu gosok-gosok sekarang saya bisa keluar." Wis saiki aku arep matur nuwun karo sampean kabeh, kowe njaluk apa wis ini saya mampu akan saya penuhi. Wah, asik dah. <laughs> Iki ngene iki sing nah Sing pertama ngacung. Kumpulkan wong wedok sak jagat. Gitu. Yo Cina, yo Arab, yo macem-macem kabeh lebokke gua tutup saya bersama mereka 10 tahun. Oke, okay, jare jin, ke gua glowo itu macam-macam ke tutup 10 tahun. Yang senang minuman keras juga ngoten, kumpulkan berbagai macam minuman keras, sokocong, yang arak, sing cem-ceman kadal. Kumpulkan semuanya, masukkan dalam gua tutup 10 tahun, tutup 10 tahun. Si seneng rokok yang ngono. Kumpulkan rokok berbagai merek, sing filter sing cerutu sing napa tingwe ngerti tingwe nglinting biasane sing rada kere-kere sing ra kuat tuku apa nih mahasiswa mahasiswa fraksi utusan daerah kos-kosan kena kok tingwe ngene Wong aku ya tau ngono soalnya fraksi utusan daerah niku sing kos-kosan niku nek nulis surat biyen jaman biyen kula kos-kosan durung ana SMS durung ana macem-macem niku lek nulis surat kali wong tua ngeten tok Pak putra waras ning sangu telas <laughs> Putra waras ning sangu telas napa bapak mboten melas teken NB katok kali klambi sampun amblas <laughs> Ana apa ora sing ngono kira-kira? Ana apa ora? Wonge teko, wonge teko. Melu guyu. Rokok akhirnya dikelompok ke KB, dilebokin dan Nanjuru gua, tutup bersama rokok 10 tahun. Maksud berjalan, tahun per tahun berjalan, datang waktunya 10 tahun, tekan janji ini kon buka sing doyan wedoan dibuka nang jero guwa niku wis mampir. Mila coba tiru karena itu larangan Allah Subhanahu. Apa yang dilarang Allah mesti dibalik itu ada kebaikan bagi kita semuanya. Gede bangke. Gede bangke. Semampir dengan Israel sahabat. Sing doyan minuman keras begitu dibuka ngene. Ya. Moto mentolo weteng gedhi awak kering. Kayak pental korek. Maka jangan ditiru karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah mesti membawa kebaikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Lah, sing doyan rokok iki begitu dibuka, masya Allah wajah bersinar. Wajah bersinar awak dempal gedi, Masya Allah malah jemi diantemi. Kurang ajar kamu ya, sepuluh tahun ngai rokok ora korek, kurang ajar kamu. Jadi selama sepuluh tahun gak ngerokok blas. Mergo ora ana apa? Iku bagiane Pak Tafsir. Ono ki napa ya Ayo ajak selawatan Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوى حمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mono terbangan barang niku istimewa. terbang niku akan digunakan hanya di saat yang senang-senang. Ono ceritane nalika nyambut Kanjeng Nabi mau masuk ke kota Madinah, wong do bingung kabeh lho Kanjeng Nabi kok gak rawuh-rawuh, jangan-jangan terjadi sesuatu, jangan-jangan terjadi sesuatu. Masya Allah. Lah wong kenapa kok bertanya demikian? Karena cinta. Wong nek cinta niku sing dicintai tekan wancine kok durung ketok, mesti pikirannya elek. Seorang anak wayai mulai jam 4 sore, jam lorawan awan wayai mulai sekolah. Kok sampai jam tiga jam empat jam lima hurung mulai. Mesti wong tuane pikirannya elek. Jangan-jangan terjadi begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Karena apa? Cinta. Seorang istri, suaminya biasa mulai jam 4 sore. Sampai tekan jam sepuluh bengi kok hurung mulai. Mesti pikirannya elek. Ojo-ojo keserimpet jari. Aja-aja begini, aja-aja begitu. Orang anak sing ini, ini lupa Pak iki tekan jam 10 kok urung mulai. Alah paling etikaf no masjid. orang, ana, orang ana. Mbok nek sing buri-buri kira ngerti. Mergo lungone mbek tekane ra ana Nah, Karena cinta. Lalu ketika kemudian Nabi apa kelihatan titik berjalan ke tengah padang pasir dan orang itu faham gaya berjalannya kajing Nabi, iku kajing Nabi iku. Wis nek selamat tekan kene saking bungae kemudian sakno pohon wonten niku ditabuh kabeh dengan melantunkan syair-syair yang terkenal sampai sekarang tola al badru insaniyat شكره syair niku dilantunkan sampai kajing Nabi niku rawo milo tabuan terbang itu untuk acara yang gembira-gembira. Dan nalika kajeng Nabi disambut dengan tabuan dan syair-syair niku, kajeng Nabi tidak pernah menggak. Oh ngono, orang tahu. Lagi zaman saya saiki kok ya sing menggak. <laughs> ana wong mauludan dhek kakean mulut kuwi ana lah ya niku aja balik saya aja balik saya ora kowe kok sapa kok kowe Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Kau kenal siapa dirimu dengan segala kekurangannya. Kau akan kenal Allah maha besar dan maha sempurna. Laras napa mboten? Laras napa mboten? Nah, ternyata kita akan berharga di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Nek meriki selalu mengeluarkan kalimat thayyibah dan imane kuat milo ayo. Melalui majlis-majlis kaya ngeten kita kembali kepada Allah. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal ketaatan. Kalau sampean mengerjakan kebaikan, sampean sholat, sampean dikir, sampean menghadiri majelis-majelis yang baik, sampean dimanapun melaksanakan perintah Allah, di dalam itu terkandung ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah menyembunyikan kemurkaannya di balik kemaksiatan. Jadi ojo maksiat jaluk ridhani Allah. Dobol itu. Cara Semarang dobol. ini maksiat. Salat ora tahu, mabuk seminggu ping 6. ini seminggu ping 6. Keplek olah leren. Sudah ya Allah kula nyuwun ridani jenengan ya Allah. Kuwi malaikate gak ngampleng kowe bejo kowe. Di balik kemaksiatanmu itu ada murkanya Allah. Di balik ketaatanmu ada ridhonya Allah. Ya, kenal di kondo. Kowe gak usah jaluk ridhani Allah. Mesti diparingi ridhani. Asal perbuatanmu berjalan di atas realnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tidak perlu mengingat, ya Allah, kalau wedi datang siksaan jenengan, kalau nyuwun tapi kamu berlaku maksiat. Ojo. Di sini begini, di situ begitu. Nggih, kadang-kadang hati kita dengan mulut kita dengan perbuatan kita ini gak bodoh. Iku sing kata wong kena penyakit napa? Nah, rupa-rupa kuwi mau. Silahkan dirawat iku, Pak. kan duwe rumah sakit akeh. Di rumah sakit akeh. Terus dikenalan dari nek lorong-lorong ngeluh muka sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah. Perjuangan Pak Tafsir. Gih. Membangun apa? E, berdakwah melalui sisi-sisi sing kados ngoten Allah diparingi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho mergo berjuang ki macam-macam nek dadi oyot kabeh ora ana sing dadi woh, ora ana sing dadi godhong, ora ana sing dadi ranting ya repot. Nggih. Oleh Allah dijadikan bermacam-macam. Ono sing dadi polisi, ono tentara. Polisi mau macem-macem, ono intel, ainun-ainun mata-mata. Ono binmas bagian bimbingan masyarakat, ono macem-macem. lho aku tentara ning ngoten, angkatan laut, angkatan udara, macem-macem. Iku satu sisi. Nanti yang lainnya juga begitu. Ono nopo tukang cukur, ono niki. Eh, iku berjuang nggih ngoten, sing bangun rumah sakit, ono sing bangun apa eh, panti-panti asuhan, ono sing bangun sekolahan-sekolahan, tapi yo ya ono sing bangun pondok pesan saling menguatkan. Gitu mungkin. Ya? Makanya sekolahan kabeh gak ono wong sing pinter agama ngene. Ketika dijalui fatwa tentang sesuatu pripun niki, waduh aku daruh. Nah, nggih. Insyaallah sama-sama berjuang ibarat gunting niku akan bisa memotong kekuatan kertas ataupun plastik sing kaya apapun nek kene landep, kene yo ya landep nek sing landep siji tok gak iso gawe ngetok dul apa nek gawe nyunati wekmu ora iso Gitu mangke. Ning nek landep, kene landep, kene rumah sakitnya bagus, sekolah-sekolahnya bagus, pondok pesantren yang maju, majelis-majelis dikirnya yo ya maju, Allah keras, keras, keras, Amin Allahumma Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya nanti begitu masuk tanya jawab, saya akan minta Pak Tafsir dengan segala kerendahan nanti untuk memimpin tanya jawab dan elaborasi intelektual sesudahnya. Nomor satu karena saya benar-benar kehabisan suara. Nomor dua, saya memberi peluang sebesar-besarnya kepada Pak Tafsir untuk pegang alat kekuasaan ini agar supaya bisa melakukan balas dendam sepuas-puasnya. Sebelum Pak Tafsir saya berikan kepada Mas Roni, kemudian setelah itu saya berikan kepada Bapak tafsir. Moga Mas Roni. Ya, uh, saya bingung karena yang sebelumnya lucu-lucu semua. Gitu. Jadi tadi datang sudah langsung disambut dengan ancaman apakah neraka atau surga oleh Pak Tafsir gitu ya. Jadi dan sampai sekarang belum mendapat klarifikasi apakah neraka atau surga. Tadi Pak Tafsir mengatakan nanti tanya ke Cak Nun, Cak Nun tanya ke Habib dan sampai sekarang belum dijawab gitu. Jadi mungkin setelah ini ada klarifikasi apakah jadinya ke surga atau ke neraka atau mungkin ada ada tempat sendiri-sendiri. Saya pikir itu satu satu perdebatan yang tidak selesai gitu dan kita lebih sering memper debatkan gitu ya. Siapa yang paling benar, siapa yang akan mendapat surga, siapa yang akan dikirim ke neraka. Daripada kita berpikir bagaimana kita mewujudkan surga di bumi ini gitu. Saya mengutip satu bagian dari doa yang sederhana yang selalu diucapkan sebenarnya di dalam tradisi Kristiani. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi yang diminta itu bukan berpikir ke sana nanti bagaimana, tetapi bagaimana kita mewujudkan keadaan seperti yang di surga itu, yang katanya tidak ada peperangan, yang katanya singa dengan domba bisa duduk bersama-sama, yang tidak ada sakit penyakit dan sebagainya. Di dalam keadaan yang real di dalam dunia sekarang ini, dibanding dengan lari ke dunia di seberang sana, dibanding dengan melarikan diri dari kenyataan dunia ini. Saya pikir itu yang sering dilupakan sehingga orang lebih senang berdebat siapa yang lebih layak masuk ke surga. Saya ingat satu potongan uh, film uh, tentang bom Bali itu. Pak Haji itu waktu itu mengatakan begini, there is no shortcut to heaven. Tidak ada jalan pintas untuk masuk ke surga. Tidak ada jalan pintas seperti kalau kita main komputer itu ada shortcutnya. Kita tinggal klik itu, lalu langsung masuk ke folder yang kita inginkan. Tetapi ada prosesnya. Ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk sampai ke titik itu. Tapi mungkin kita lebih senang dengan jalan pintas, lebih senang memperdebatkan tentang siapa yang pantas masuk dan tidak dibanding dengan berusaha itu mencicipi minimal gitu rasanya surga ketika ada di dunia ini. Nah, memang surga dan neraka kadang memang batasnya tipis begitu ya. Sampai satu kali seorang yang tadi menurut Habib dikatakan sering senang dengan semua yang dilarang oleh Tuhan begitu. Lalu dia sebelum meninggal diberi kesempatan untuk lihat dulu jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Lalu dia dilihat tunjukkan di surga, isinya semua baik-baik gitu, tenang gitu ya. Semua rukun wah ini tidak menyenangkan. Tapi sekarang lihat ke neraka, wah, musiknya gegap gempita, cantik-cantik semua, semua menarik. Dia lihat banyak selebriti di sana gitu kan. Banyak tokoh-tokoh terkenal di sana begitu. Wah, ini tempat ini lebih menarik. Lalu dia bilang dengan mantap kepada malaikat, "Kalau begitu saya pilih neraka." Saya pilih neraka. Yakin, yakin. Ya. Berapa tahun kemudian dia meninggal dan akhirnya masuk neraka, tapi ternyata di sana tidak seperti yang dulu dia lihat. Penuh siksaan, penuh penderitaan, penuh berbagai macam teriakan yang menyakitkan dan kemudian dia protes kepada malaikat, kenapa dulu ketika saya dibawa ke sini keadaannya tidak seperti ini? Lalu malaikat berkata, maaf pak, dulu itu bulan promosi, gitu ya. <laughs> Jadi sekarang masa promosinya sudah berakhir dan inilah kenyataan yang harus dihadapi. Nah, <laughs> ini sudah realita gitu, sudah tidak ada pencitraan lagi gitu ya. Ini aslinya yang seperti ini. Nah, itu itu kenyataan-kenyataan kehidupan yang dijalani. Dan seringkali saya berpikir kalau tadi Cak Nun mengatakan Indonesia dengan berbagai macam potensinya yang semacam itu kita masih gitu ya, belum bisa berbuat apa-apa. Kita masih harus menunggu gitu entah kapan kalau kita mau dan bisa berubah karena potensi-potensinya sudah ada. Kadang saya juga berpikir gini, kalau saya uh, diskusi dengan Cak Nun itu, kita yang ngapain ya uh, capek-capek gitu, repot-repot mikirin negara, sedangkan negara aja tidak mikirin kita gitu kan. Kita ini berdiskusi sampai pagi-pagi membicarakan tentang Indonesia mau berubah atau tidak gitu. Sedangkan Indonesia tidak memikirkan apakah kita ini nasibnya berubah atau tidak gitu ya. Dan bahkan gitu ya. Bahkan konon ketika pemimpin-pemimpin negara-negara yang dulu pernah besar gitu ya. Ketika Uni Soviet dulu pernah menjadi satu dari dua pemimpin dunia. Sekarang hancur menjadi negara-negara kecil dan hilang kekuasaannya, lalu presidennya dengan berlinang air mata meskipun mereka katanya negara yang tidak percaya pada Tuhan datang juga kepada Tuhan. Dan ketika itu Presiden Rusia bertanya kepada Tuhan, "Berapa lama ya Tuhan Rusia akan bangkit seperti dulu dalam masa kejayaannya? Dia bisa menjadi lawan dari Amerika Serikat, tapi Tuhan berkata, tunggu 25 tahun lagi, maka Rusia akan mengalami kejayaan seperti dulu kala. Lalu negara yang kita kenal sekarang sedang dalam krisis. Ada Korea, ada utara, ada selatan. Yang selatan maju begitu pesat. Tapi yang utara dalam keadaan yang terpuruk dan presidennya yang katanya juga tidak percaya pada Tuhan datang juga kepada Tuhan dan dia bertanya dengan berlinang air mata, berapa lama Tuhan kami bisa menyamai saudara kami Korea yang satu itu, yang maju begitu pesat menjadi pelopor ekonomi Asia. Agak lama Tuhan menjawab, lalu dijawab 50 tahun lagi. Lalu Presiden Korea pergi dengan berlinang air mata masih lama, 50 tahun lagi gitu. Bayangkan penderitaan rakyatnya 50 tahun lagi. Lalu akhirnya datang juga Presiden Indonesia. Negara yang pernah besar itu Cak Nun kalau mengatakan Atlantis dan semua kejayaannya, kerajaan-kerajaan dan seperti itu. Dan sekarang terpuruk. Dan presidennya pun datang kepada Tuhan. Lalu bertanya, Tuhan, berapa lama lagi Indonesia akan bangkit dengan masa kejayaannya, seperti zaman kerajaan-kerajaan dulu, menguasai berbagai macam daerah. Semua orang tertarik menjadi pusat dari peradaban dunia. Lebih lama dari sebelumnya Tuhan tidak menjawab dan akhirnya malah Tuhan meneteskan air mata. Saya pikir ini keadaan-keadaan gitu ya kita punya semua itu, kita punya berbagai macam potensi itu dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat pengelolaan. Saya kalau ketika uh, di Jogja kemarin, ketika letusan Merapi, sering kita mendengar di televisi itu anar apa pemakaian kata yang tidak tepat menurut saya anarki gitu ya kita mengatakan ketika ada satu kelompok supporter yang kemudian merusak tawuran itu aksi anarki lalu kemudian ketika ada satu uh, kelompok massa yang kemudian merusak satu tempat tertentu kita mengatakan aksi anarki. Padahal kata anarki itu asal katanya itu an dan arkos gitu. Artinya tidak ada kepemimpinan yang terpusat, yang tunggal yang di situ. Nah, anarki ini sebenarnya ketika apa yang dipraktekkan oleh masyarakat seperti yang dijalankan seperti ini, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memaksa. Seperti ketika masyarakat hanya lewat jaringan-jaringan sosial, lewat SMS, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat yang lainnya, memberitahu kepada teman-temannya, ada posko ini yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Dan kemarin setelah Merapi itu kita bisa melihat bukti masyarakat Indonesia yang bisa eksis gitu ya, yang bisa bertahan. Sekalipun tidak ada koordinasi dari pemerintah, sekalipun tidak ada bentuk bantuan yang langsung, sekalipun tidak ada kepemimpinan yang jelas gitu. Tetapi semua bisa menyalurkan bantuannya. Saya mengalami misalnya membagikan kabar lewat Facebook lalu lewat SMS ke beberapa rekan dan ternyata itu bisa ada teman-teman dari wihara Tanah Putih yang hmm. mengirimkan bantuan ke sana, ada teman-teman dari gereja di Solo yang mengirimkan bantuan ke sana dan sebagainya, hanya lewat SMS itu. Dan kita tidak melihat misalnya bagaimana pemerintah menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Tetapi kita masih bisa, masih bisa terus hidup bertahan, menjalankan itu semua dan itu yang sebenarnya disebut sebagai anarki itu Kemampuan untuk mengorganisir diri, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk berjejaring, kemampuan untuk bekerja bersama. Tetapi sayangnya itu masih sesuatu yang reaktif. Hanya muncul ketika ada musibah, hanya muncul ketika ada persoalan, kita hanya mengumpulkan koin untuk perita misalnya gitu ya. Tetapi kita tidak membuat itu sebagai sebuah sistem kita tidak melakukan itu sebagai sesuatu yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Hanya kalau ada bencana, hanya kalau ada persoalan. Dan saya pikir kita punya kemampuan untuk berjejaring dalam banyak hal, terhubung satu dengan yang lain, saling terhubung satu dengan yang lain. Dan itu sebuah potensi untuk kita bisa membangkitkan kembali, untuk bisa mempunyai harapan kembali. Tidak harus gitu ya. Sekalipun sebenarnya tanggung jawab pemerintah, tidak harus ke sana. Tetapi forum seperti yang diadakan di sini adalah sebuah bentuk gambaran dari apa yang bisa dilakukan tanpa pemerintah, tanpa mereka yang berwenang di sana, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memerintah. Saya pikir itu satu gambaran dan seringkali saya melihat gitu ya. Saya melihat secara real, saya akan menutup ini dengan satu yang saya amati. Kalau Bapak Ibu dari Semarang ada jembatan baru di Kartini sana, jembatan Kartini itu. Saya kalau pulang lewat situ karena saya tinggal di Telogosari. Nah, setiap kali saya lihat ke situ itu jembatan yang baru tetapi baru beberapa bulan. Selalu di sela-sela paving di eh, trotoar jembatan itu rumput liar itu tumbuh. Saya lihat nanti beberapa hari kemudian ada yang membersihkan, disiram dengan minyak tanah, dicabuti dan sebagainya, tetapi beberapa minggu kemudian tumbuh lagi. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika sungai itu dikeruk, yang tadinya dari rumput-rumput yang hijau berubah menjadi tanah merah, tapi beberapa minggu kemudian dia berubah menjadi hijau lagi. Dan ini filosofi yang saya pikir kita hidupi. Rumput itu tidak ada yang menanam, rumput itu tidak ada yang menaburkan benihnya, tetapi dia bisa tumbuh terus gitu. Dia dibunuh, dia dihabisi, dia dicabuti, tetapi dia tumbuh kembali. Sama seperti kalau Bapak Ibu lihat keselokan itu, ada ikan kecil, kalau saya kecil dulu menyebutnya ikan cedol gitu ya. Saya melihat di selokan sekotor apapun, diselokan dengan air yang keluar dari rumah, limbah rumah tangga, air sabun dan sebagainya, tetapi ikan-ikan itu tetap eksis di situ. Ada satu gambaran kehidupan yang bisa terus bertahan sekalipun dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit semacam itu. Dan saya pikir kalau kita tetap bertahan, kita punya satu harapan untuk bisa tetap bangkit gitu. Karena yang seperti itu saja mereka sekalipun mengalami diinjak, dicabut, dibakar, tapi bisa tetap hidup lagi. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Isinya Ben kayang itu Judulnya yang pertama itu sidang para ulat. Nah, itu para ulat. Ya, ya iya, lagu ini, ah, lagu ini lagu Jawa, lagu ini. Ayo tuku kluwe, kluwe tinggo jangan rakyat padha ngelih keliwat jangan terong terongnya bunder-bunder wong pinter malah keblinger inilah zaman langka sebuah zaman yang datang hanya sekali dalam 200 ribu tahun ribu tahun, claro. Oke. Okay saya itu editor saat ngedit dewe apa apa. Saat zaman itu datang, maka semua manusia tampak seperti ulat yang membedakan hanya bulunya. Dalam sebuah sidang, perwakilan para rakyat tampak seperti sidang perwakilan para ulat. Wahai para ulat, sidang kami skoros untuk beri kesempatan pada anggota dewan semua untuk nonton film porno di laptop masing-masing. Hmm. hmm. Daripada nonton sembunyi-sembunyi malah dipecat oleh partainya. Kata kata sidang sambil mengetukkan palu. Tok, tok, tok. Dengan penuh semangat, para anggota Dewan Ulat menghidupkan alat elektronika yang masing-masing. Mereka membuka situs porno sepuas-puasnya yang diblokir pun mereka terus dengan nekat. Lagunya miapi-miapi. Gak bisa aku lagunya itu. Mars miapi gak bisa aku. Dari pengas suara mengalir lagu romantis. Anggota Dewan Ulat itu membayangkan tengah menggeluti tubuh siapapun yang hangat dan siapapun yang berbulu lebat. Nah skor sing selesai. Harus anggota dewan serius dan mematikan laptopnya masing-masing. Sekarang saatnya kita mau memikirkan rakyat sambil memikirkan diri sendiri. Anggota Dewan Ulat saling memandang. Mereka heran. Setelah melihat film porno, maka sebagai ulat bulu mereka bertambah lebat. Dan nah, mereka bangga dengan kelebatan bulu-bulu itu. Marilah kita bahas nasib kita, nasib rakyat kita, sambil pelesiran di luar negeri. Agar pikiran jernih, hari ini kita khusus membahas biaya pelesiran itu. Apakah kalian setuju? Nah, semua anggota sidang berserak. Setuju, setuju banget. Nah, iki iki anggota dewan saka pesantren. Dadi teh dibatak sak sedih banget. Nah. Sip sekali, Mbah. Nah, itulah yang penting, anggaran. Itu yang paling penting bagi kami. Mereka membayar membahas biaya plesir yang diusulkan untuk ditambah, ditambah lagi dan ditambah lagi. Ada biaya kenyamanan jiwa, banyak pelayanan untuk buka pintu nikmat dunia dan banyak obat. Itu keroan. Kalau bayar untuk membeli hajar jahanam. Siapa yang ngerti gitu ngerti. Ini yang Mesir jangan lagi. Semua itu demi rakyat. Tidak ya, terang anggota ulat. ayo tuku kluwe kluwe tinggon jangan rakyate padha ngelih pemimpinne enak enakan enak enak sekali jangan telong telong wong pinter malah keblinger dan setiap mereka selesai usul bulu pun tumbuh tubuh mereka makin lebat. Ketika selesai membahas biaya, tubuh lagi bulu itu. Ketika membuat keputusan, bulu pun tumbuh menjadi-jadi. Pak, apa hubungannya bulu dengan gedung kerajaan baru ini? Tanya seorang wartawan terdik. Bulu adalah pertanda kejujuran. Ini alamiah. Tidak dapat dikerjakan seperti perkara yang lain. Bulu es bulu. Titik. Makin banyak pamer bulu, makin hebat kami, kata anggota dewan. Dewan bulu maksudnya. Maka makin hari penduduk negeri itu pun eh, bersambung. Mereka meski kaya hutang juga makin kaya bulu. Maka ada lomba banyak banyakan bulu. Lebat-lebatan bulu. Juri pun sibuk menghitung bulu para finalis. Dan juaranya adalah para wakil rakyat, anggota Dewan bulu Nasional. Orang-orang bertepuk tangan. Suka heran, kenapa anggota Dewan yang kerja tidur, rakyat, dan nonton situs porno bisa jadi juara? Kata juri, mereka menjadi juara karena ternyata lidah mereka juga berbulu. Lihat, lidah mereka suka berbulu, berbulu domba. Bayangkan latih ana ulune. Anek mangan piye iki? Wis mangan tempe tapi ngresep lah. Orang-orang kembali bertepuk tangan. Ada satu orang yang menangis di sudut. Loh, kenapa mbah? Saya heran. Kutukan bulu kok malah disyukuri. kata Mbah itu Mbah jenenge Mbah Habib kita ya. Ayo tuku kluwe, kluwe singgo jangan Rakyat di podo ngelih pemimpin enak enakan Enak enak sekali wetangan terong Terongi punter punter wong malah keblinger puisi pertama puisi kedua ini puisi lagu ini ini aliran tahun 60-an lagu ini judulnya Petruk munggah bale kere Dati ratu Deng deng deng deng carane mangan rendeng rendeng ora ana carane mangan telo telo ora ana carane mangan uyah uyah ora ana carane mangan bawang deng deng deng deng deng carane mangan gampang gampang ora ana carane mangan jantung jantung ora ana carane mangan jeli ora ana carane mangan endhog jereng teng teng teng teng carane mangan daging daging ora ana carane mangan permen permen ora ana carane mangan toko toko ora ana carane mangan pasar iki jarane jan Itulah yang terjadi ketika di tahun 2011, Petruk menggah balai dan kere jadi ratu. Semua menjadi tidak ada, semua harus diimpor. Impor. Nek <laughs> utawa badaras diimpor, diimpornya diantel. Ketika Petruk menggah balai, ia sangat menikmati balenya. Tiap hari ya puja, ya gosok balik itu sama mengkilap dan ya potret ya jadikan kartu pos. Master of Bali. Ketika kiri dari ratu bukan kiri harta tapi kiri jiwa yang menjadi ratu sepanjang menjadi isi negeri ini ya jual, ya kadikan untuk membangun makan megah begitunya dan untuk istrinya waktu, ruang, kesempatan untuk bangkit juga ya jual. Ide, cita-cita, impian, iman juga ya gadekan. Ternyata semua itu bisa laku dengan harga tinggi. Berarti diriku dan negeri ini memang berharga sangat tinggi. Kata Petok itu dengan bangga. Neng Petruk. Petok bangga neng Petruk ini. Tereng teng teng teng jalan lemangan jalan. Tereng teng teng teng, teng. telo ne mangan telo dereng deng deng deng deng daginge mangan daging dereng deng deng deng deng pasare mangan pasar dereng deng deng deng deng petru e mangan petro dereng deng deng deng deng kere ne mangan kere Petro mangan petro kere mangan kere Inilah yang disebut zaman Untalenium. Untalenium. di negeri gaglak Nesia. Yang berlaku hanya hukum makan memakan, untal menguntal belaka. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.